Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita ambil masih mengenai berkaitan masalah mutlak dan muqayyad. Yang mana rinciannya sudah kita lewati sehingga langsung saja kita mem memasuki pembahasan berikutnya. Halaman 125 itu ya. Bawah itu mahma wujida itu ya. Naam. Wa qaulul muallif dan ucapan muallif mahma wujida, mahma wujida ai sawa'un taqaddama al-mutlaqu 'ala al-muqayyad aw ta'akhkhara anhu. Baik lafaz yang mutlak itu mendahului atas lafadznya mukoyat atau diakhirkan. Jadi yang pertama mukoyat yang kedua mutlak atau yang pertama mutlak, yang kedua mukoyat misalnya urutan dalil maksudnya ya. Nah, itu bagaimana? Fa in qala qailun apabila ada orang yang berkata, "Naqattum hadil qaidah," kalian telah melanggar kaidah ini. Kenapa? Kita lihat. Fa hadis Abdullah bin Umar, di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hina masuk an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nama yalbasul basul muhrim. Ketika Rasul ditanya tentang apa yang nama yalbasul basul muhrim apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram. Nam, Qala man lam yajid na'lain falyalbas al-khuffain wal yaqta'huma asfalal ka'bain. Perhatikan ini. Jadi ini ada orang yang berkata kalian telah melanggar kaidah katanya. Nah, kenapa? di dalam hadisnya Abdullah bin Umar ketika Rasulullah ditanya tentang apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram, qala barang siapa yang tidak menjumpai na'lain dua sandal, falyas yalbas khuffain, maka hendaknya dia memakai khuffain. Khuffain itu semacam kaos kaki terbuat dari apa? kulit. Naam. Wal yaqta'hu asfal ka'bain. Kemudian khuf itu dipotong sampai di bawah mata kaki karena khuf itu biasanya di atas mata kaki. Paham ya? Jadi kalau antum di Yaman atau Arab sana, beli khuf itu yang ma'rufnya khuf itu di atas mata kaki. Karena untuk melindungi dingin. Paham ya? Nah, tapi kalau sandal kan jelas di bawah. Nah, kalau enggak jumpa sandal, pakailah khuf. Tapi khufnya dipotong sampai di bawah mata kaki. Paham maksudnya? Kita lafaznya kita lihat. Wa hadza kana fil Madinah qabla safar ila Makkah. Ini dahulu ketika di Madinah sebelum pergi ke Mekah, sebelum safar ke ke Mekah. kita lihat. Tapi khutbahnya Arafah, kemudian di dalam khutbah Arafah kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah Arafah terjadi pada sembilan apa? Dzulhijjah. Paham ya? Ya kan? Karena nah ketika tanggal 8 yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, nah barakallahu fikum mereka pergi ke mana Yaumut Tarwiyah itu? Dari mana? Nah, dari mana? Dari Mina. Mina menuju Arafah. Nah, barakallahu fikum. Di Arafah itulah nanti sampai sana itu sebelum duhur biasanya sebelum duhur itu ya karena berangkatnya dari Mina itu enam ketika setelah matahari terbit lah atau sebagian mereka ngatakan batal fajar paham ya nunggu matahari terbit dulu sambil sambil istilahnya zikir dan misalnya setelah itu nanti baru berangkat ke Arafah di Arafah itu nanti sebelum duhur nah sebelum jamak duhur dan asar barakallahu fiikum ada khutbah khutbatul Arafah ini khutbah Arafah ini paham ya nah kemudian setelah itu baru Sholat duhur kejamat dan asar, setelah itu baru wukuf di padang Arafah. Kan itu ritual haji. Kita lihat. Dan di dalam khutbah Arafah kala Nabi Yusuf Rasulullah bersabda, "Man lam yajid na'lain bas al khufain. Perhatikan ini, lafadznya beda dengan sebelumnya. Sebelumnya, "Na'am bas al-khuffain wal huma apa? Tahtal ka'bain ya enggak? Na'am barakallahu fiikum ya kan? Na'am asfal ka'bain yang di dalam hadis masalah khutbah Arafah Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan kedua sandal, enggak ada sandal gitu, maka hendaknya dia memakai khufain, dah gitu toh. Hendaknya dia memakai khufain. Enggak ada lafaz potonglah keduanya sampai di bawah mata kaki. Paham ya? Walam yudkar al-qata', tidak disebutkan al-qata' di situ. Atau walam yadkur al-qata', Rasulullah tidak menyebutkan al-qata' di situ. Enggak menyebutkan untuk memotong. Paham ya bedanya? Yang pertama ada apa? suruh motong sampai di bawah mata kaki. Yang kedua tidak ada lafaz itu. Kita lihat. Huna mutlak wa mukoyat Di sini ada mutlak dan mukoyat ngam mutlak dan mukoyat Yang mutlak yang mana? Yang kedua ini, ya enggak? Yang mutlak kan pakailah kedua khuf dah. itu tak? Yang pertama mukoyat enggak? Pakailah kedua khuf kemudian potonglah sampai di bawah mata kaki. Yang pertama malah mukoyat yang kedua mutlak. Duluan mana berarti? mukoyat baru mutlak. Paham belum? Penyebutannya itu ya. Kita lihat. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu fihi al-qata'. Di dalam hadis Ibnu Umar ada penyebutan qata', suruh motong sampai di bawah mata kaki. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu laisa fihi qata', tidak ada lafaz untuk memotong. hal nahmil mutlak al-muqayyad? Apakah sekarang di sini kita boleh membawa yang mutlak kepada muqayyad? Wal hukmu fihi ma wahid, sedangkan hukumnya satu, sama-sama hukumnya Wa sababu wahid dan sebabnya juga sama. Wa huwal ihram sama-sama ihram, ya enggak? Sebabnya sama, hukumnya sama. Sebabnya karena ihram, nah barakallahu fikum, hukumannya hukumnya karena enggak mendapatkan apa atau hukumnya sama hukumnya karena nah barakallahu fikum yaitu apa? Eh, nah barakallahu fikum yaitu memakai memakai khuf intinya hukumnya Kami sebabnya karena apa? Tidak mendapatkan sandalan itu. Ngam. Satu satu hukum satu sebab. Wa ihram yaitu apa? Ihram yam yumna lubsul khuffain. Nah, dilarang memakai khuffain pada asalnya. Ya enggak? Cuman karena enggak dapatkan sandal boleh pakai khuf itu loh. Naam. Wal hukmu wahid. Hukumnya satu wa lubsul khuffain itu memakai dua khuf. Liman lam yajid na'lain bagi orang yang tidak mendapatkan dua sandal. Karena dalam masalah ihram itu dilarang memakai pakaian yang berjahitan itu. Ya kan? Nah, semuanya tidak berjahit itu dan sudah disediakan sana khususnya. Nah semacam kain atau izar yang digunakan untuk, umroh atau haji kan ada itu khusus itu. Nah, barakallahu fikum tidak berjahit. Ikhtalafa ulama rahimahumullah fi dzalik. Fa ba'dhum yaqul, memang para ulama berbeda pendapat masalah tersebut. Sebagian mereka mengatakan, la budda minal qat' hamdan lil mutlaq al muqayyad. Harus dipotong itu. Kenapa? Karena membawa yang mutlak kepada muqayyad. Yang muqayyad dipotong sampai di bawah mata kaki. Yang mutlak tidak ada lafaz pemotongan li'anna sabab wal hukm wal hukma muttafiqan. Karena sebab dan hukumnya sama. Sebab dan hukumnya apa? Sama. Wa qala akharun, ada juga yang berpendapat yang lain, la yajib enggak wajib li'anna hadza minan naskhi. Ini enggak wajib karena ini termasuk bab nasakh penghapusan. Memang dulu memang memang dulu seperti itu. Dulu awalnya ketika enggak dapat sandal, maka boleh pakai khuf tapi dipotong sampai di bawah mata kaki. Tapi datang hadis yang lain ternyata sudah menghapuskan yang sebelumnya, katanya gitu. Jadi kalau dihapuskan sudah enggak diamalkan yang depan. Paham ya? Yang dipotong sampai di bawah mata kaki enggak diamalkan lagi karena dihapus katanya. Ini pendapat yang kedua ya. Naam. Li'anna hadis Ibnu Abbas mutaakhir. Karena hadis Ibnu Abbas ini belakangan. Naam an hadis Ibnu Umar. Naam barakallahu fikum belakangan dari hadis Ibnu Umar. Wa li'anna hadis Ibnu Abbas fihi dikarenakan di dalam hadis Ibnu Abbas terdapat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotaba bi Arafah. Rasulullah khutbah di padang Arafah. haitu yasma'u kalamahu 'alamun la yuhsun. Yang waktu itu jelas-jelas apa? Yang mendengarkan khutbah tersebut alam. Banyak manusia la yuhsun tidak dihitung. Banyak orang itu yang mendengar. Apa maksudnya ya? Jadi kalau seandainya yang benar-benar itu suruh motong, Nisanya ketika Rasulullah khutbah di Arafah pun mengatakan juga untuk motong. Ini pendapat kedua ya. Jadi pendapat kedua udah nggak perlu dipotong. Kenapa? Itu dihapus sudah mansuh. Hadisnya udah dihapus mansuh nggak diamalkan. Kalau pendapat pertama justru yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Jadi tetap dipotong gitu loh. Nah, kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa amma hadis Ibnu Umar falam yasma'hu illa ahlul Madinah faqat. Adapun hadis Ibnu Umar yang ada lafaz memotong tadi, tidaklah yang mendengar kecuali apa? penduduk Madinah saja. Paham ya? penduduk Madinah saja mendengarnya yang hadis yang memotong tadi paham ayo ya, na'am fa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam atlaqal ibahah biduni qat'in fi arafah ma'a kasratil hadid wa adami sama'ihim wa ta'akhkhara al hadis dalla dzalika ala anna taqyida mansukh perhatikan ini maka apabila Rasulullah memutlakkan pembolehan tanpa memotong ya enggak ketika Rasulullah khutbah di padang Arafah mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan sandal maka hendaknya dia memakai khuf. Tak gitu sampai itu tak. Kalau seandainya benar-benar harus dipotong, nah Nisanya di situ barakallahu fikum bersamaan banyaknya jemaah haji dan juga sebagian mereka belum pernah mendengar sebelumnya dan hadisnya juga belakangan datangnya. Nisanya apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya takyid ikatan dipotong sampai di bawah mata kaki mansuh sudah dihapus. Paham soalnya ya? Naam. Wa hadzal qaul afqah min qaul awal. Ucapan atau pendapat yang kedua ini lebih afqah, lebih paham daripada ucapan yang pertama. Paham maksudnya ya? Naam. Wal qaul awal lahu mustanad, tapi ucapan yang pertama pun punya sandaran. Punya sandaran, punya dalil, tapi yang kedua ini lebih afqah. Kenapa? Karena datangnya belakangan. Nah, kemudian yang pertama datang sudah awal. Yang pertama itu pun yang dengar penduduk Madinah saja. Kemudian kalau seandainya Rasulullah itu di Padang Arafah berkhutbah tentunya yang mendengarkan banyak orang. Kalau seandainya harus dipotong, niscaya di situ disebutkan juga itu loh. Tapi buktinya Rasulullah nggak menyebutkan. Nah, berarti yang pertama mansuh. Kalau yang mansuh tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan namanya apa? Yang mansuh itu yang dihapus. Yang diamalkan berarti apa namanya? Apa istilahnya? Apa? Mansukh itu yang dihapus sudah. Yang diamalkan berarti yang mana? Istilahnya? Nasikh. Jadi nasikh wa mansukh ini ya nasikh wa mansukh ini dibahas dalam kitab nabi barakallahu fikum <clears throat> usul. Sudah kita lewati pembahasannya. Nah, jadi seperti itu. Mahum insyaallah ya. Jadi kisahnya ternyata nasikh wa mansukh. nabi barakallahu fik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu